Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada anugerah Allah bagi orang-orang yang bersolawat kecuali hanya ini disebut namanya dan nama ayahnya di hadapan Nabi Muhammad SAW sungguh itu merupakan anugerah yang sangat agung kalau tidak ada lagi kecuali ini. Maka bagaimana kiranya Anugerah Allah sangat besar bagi mereka yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi oh, iya. Wasallam dimanapun mereka berada. Bahkan tidak hanya itu, ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barusan kita berdiri, kita mengatakan ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul, salam alaika Ya Habib, salam alaika Salawatullahi alaika Salam kita Didengar oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam secara langsung Di dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda dan mengatakan Mamin muslimin Yusallimu alaiya Illa رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام tidak ada seorang pun dari umatku yang mengucapkan salamnya kepadaku <clears throat> melainkan Allah mengembalikan rohku kepadaku untuk menjawab salamnya orang tersebut kata Nabi Muhammad SAW kita barusan berdiri mengucapkan salam kepada Rasulullah ambil kabar bahwasanya salam kita didengar dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja mungkin karena diri kita yang berlumuran dosa, berlumuran kemaksiatan, sehingga kita tidak mendengar jawaban dari salam Nabi besar Muhammad SAW. Adapun mereka orang-orang yang suci batinnya, suci hatinya, dari segala kemaksiatan, dari segala kotoran hati dan batin. Mereka mendengar jawaban salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar yaitu Al-Imam Ali bin Alawi Khalid Ghazali. Seorang wali besar di negeri Hadramaut. Beliau adalah salah satu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang pertama dari keturunan Ba'alawi yang ber, menetap atau tinggal di kota Dari. Hidup sekitar abad kelima Hijriah. Itu di antara manajib keistimewaan beliau tidak pernah beliau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik saat tasyahud di dalam sholatnya atau di luar sholat melainkan didengar oleh beliau dan oleh orang-orang yang di sekitar beliau karena keberkatan beliau jawaban salamnya Nabi Muhammad SAW untuk beliau hingga itu diceritakan bahwasanya dahulu orang-orang yang tinggal di sekitar kota Tarim khususnya di hari Jumat mereka datang ke kota Tarim untuk sholat di belakang Al-Imam Ali bin Abi Khalaf tiada lain tujuannya hanya untuk mendengar suara jawaban salamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Khalaf Manusia-manusia suci di sisi Allah. Manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Sahib Ratib <clears throat> Al-Habib Abdullah bin Adami bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad beliau menceritakan tentang pengalaman beliau ketika beliau berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita sekalian bapak-bapak ibu-ibu dimuliakan oleh Allah bisa pergi haji dan umrah ke Baitul Haram dan ziarah kepada Nabi besar Muhammad alaihi wasallam ya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau menceritakan tentang kenangan manis beliau ketika menempuh perjalanan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Falamma qadayna atayna bil manasiki wan ghadat wa dhalika fadlun min karimin wa gadir." Hafafna al-maqaid. Ghasilina ziyarat al-habib Rasulullah syamsul bahayib. وسرنا بها نتوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك الجبال الزواخر Beliau katakan, setelah aku menyelesaikan manasik haji, maka aku bergegas mempersiapkan perbekalanku untuk menempuh perjalanan yang panjang dari kota Mekah ke kota Madinah. Aku menempuh perjalanan di atas untaku, tidak peduli dengan teriknya matahari atau panasnya padang pasir. Itu semua tiada lain karena kerinduanku kepada Nabi Muhammad SAW yang amat besar. Hingga beliau ceritakan perjalanan panjang tersebut yang indah. Hingga beliau katakan, Ma'al fajri wa fainal madinata taba sobahin Sobahin bis sa'adati safiri Falamma balagna taibatan wa rubu'aha syamamna jalan yadri bi arfil anabid wa al anwar min kulli janibin wa la hasana min khairi kulli al magabid Beliau katakan ketika aku sampai di penghujung kota Medina aku mencium wewangian yang harum semerbak harum kota Medina indah Hingga beliau katakan dan aku melihat Abi Abdullah Haddad bilang cahaya yang terang benderang yang menerangi kota Medina yang mana sumbernya adalah dari makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Abdul Haddad menyatakan hal demikian. Dalam sejarah, Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad di usia 3 tahun beliau mengalami kebutaan hingga beliau wafat. Dari usia 3 tahun beliau buta nggak melihat. Tapi di dalam wasilahnya ini, ketika menceritakan tentang kenangan manisnya berziarah ke makam Rasulullah, beliau katakan, ketika aku sampai di penghujung Madinah, aku melihat cahaya yang terang benderang yang menerangi seluruh kota Madinah yang bersumber dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah beliau buta kali lihat? Tapi beliau melihat cahaya terang benderang. Mungkin banyak di antara kita yang telah berangkat pergi haji atau umrah berziarah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. kita datang ke Madinah yang tidak ada cahaya lampu. <laughs> Tapi beliau zaman itu belum ada lampu terang benderang macam begini. Tapi beliau katakan aku melihat cahaya terang benderang yang menerangi kota Madinah yang bersumber dari makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru kami mengatakan sebenarnya yang buta itu siapa? Kita atau beliau? Beliau lihat hatinya melek, hatinya melihat hati yang suci yang tidak pernah terhijab oleh apapun. Hingga beliau katakan, Ilal masjidil muhtar thumma li biha min jinanil khuldi khairil makhalid Ketika aku sampai ke kota Medina, langsung bergegas Kemudian masjidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu aku sampai ke masjid, aku langsung menuju surga yang ada di muka bumi yaitu Rawah. Ketika sampai di Rawah, aku langsung ila jalan telah hadir wa di wa tamma tadarrul ain min kulli zaid. Ketika sampai ke Rawah, saat itu aku bergegas ke kamarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hujrah al nabawi dan di tempat itulah dimakamkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah tempat yang paling didamba-dambakan oleh para pecinta untuk berdiri di situ. Ya Allah, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau katakan, "Waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min Aku berdiri dari Nabi Abdul Hamid dengan rasa pengagunganku, ta'awinku dan kerinduanku. Dan aku mengucapkan salamku kepada Nabi Nabi Muhammad SAW hmm. Dan sungguh tidak ada di alam semesta ini siapapun dan apapun yang hmm. menyerupai Nabi Muhammad SAW hmm. Ketika aku mengucapkan salamku, beliau katakan, "Faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun wa syurifa min hayyin karimin wa hadir." Saat aku mengucapkan salam, beliau menjawab salamku, kata Nabi Abdullah. Ya. Beliau hidup, tidak mati, beliau ada. Namun hanya mereka orang-orang yang terhijab hatinya yang tidak mendengar dan melihat. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah. Amin. Diangkat hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga beliau katakan ziaratul fawzun wa lujhun wa maghnamun li ahli al-qulub al al tahir Ziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan, adalah kemenangan, adalah keuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua orang yang berziarah ke makam Rasulullah adalah orang-orang pilihan Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang orang Badui anak badu dari gunung. Polos hatinya. Mengenal cinta kepada Nabi Muhammad SAW, hati bersih polos. Datang berziarah ke makam Rasulullah SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Pada saat dia berziarah, dia ucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan makam Nabi Muhammad. Saat itu dia dengan polosnya dalam doanya, dalam munajatnya, di dalam ziarahnya dia mengatakan, ini Arab Badui. Ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah yang berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'u fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahim apabila mereka umatmu ya Muhammad ketika mereka mendolimi diri mereka dengan kemaksiatan kemudian mereka mendatangi engkau kata Allah dalam keadaan mereka memohon pengampunan kepada Allah dan kemudian engkau memohon pengampunan Allah untuk mereka maka niscaya mereka akan mendapati Allah maha pengampun dan maha menerima taubat mereka kemudian ini orang mengangkat tangannya dan berdoa ya Aku datang kemari kepada Nabi Nabi Muhammad SAW dengan membawa dosa yang sangat banyak dan memohon ampun dari engkau. Saat ini aku telah datang kepada Nabimu sebagaimana engkau sebutkan dalam Al-Quran. Memohon pengampunanmu, ya Rabb ampuni dosa-dosa. Kemudian beliau bacakan suatu abjad baik baik syair pujian untuk Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam hmm. yang berbunyi ya khaira man dufina fitur bi a'zumuhu wa taba min tibi innal ga'u wal akhamu nafsi fidahu bi anta sakinuhu fihi al-afaf wal jud wal karam beliau bawakan syair yang indah untuk Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ini anak kemudian dia pulang Kebetulan saat itu ada satu orang yang dikenal dengan Arwah Sufi menyaksikan ziarah orang Arab Badui yang penuh dengan kepolosan dan ketulusan. Al kan Imam Qurtubi ketika menyaksikan ini, tak lama dia tertidur. Ternyata dalam tidurnya yang singkat itu dia bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu bawah Wasallam. Nabi membangunkannya dan mengatakan, Ya Qurtubi, al-hijr Arabi. Ya. Kejar itu Arab Badui dan sampaikan salamku kepadanya oh, dan katakan kepadanya bahwasanya dia datang kepadaku dan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Amin, amin. Ada satu lagi orang Arab Badui juga datang berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Arab Badui dengan polos Orang gunung nggak tahu bagaimana berdoa. Ya. Orang polos. Datang nah, ke Masjid Nabawi, sholat dua rakaat, kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bingung dia mau ngomong apa. Dia hanya cuma katakan ucapan salam dari ya kepada Nabi Muhammad SAW. Polos dia katakan di dalam berdoa. Anak Abdul. Aku adalah hamba. Wahada Nabi nabiyuku Habibu Dan ini adalah nabimu dan kekasih Wa syaitan anwuk hmm. Syaitan adalah musuhmu Ya Allah Kalau engkau Ampuni dosa Aku datang kemari memohon pengampunan Kalau engkau ampuni dosaku Maka Nabimu ini Kekasihmu Dia pasti bakal senang dan bahagia hmm. Syaitan Musuhmu bakal sedih dan murka. Dan aku hambamu akan selamat dari siksa. Itu kalau engkau ampuni. Tapi kalau engkau gak, tidak ampuni dosaku, kata ini Badui, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi nabimu, kekasihmu, dia bakal sedih. Syaitan musuhmu, dia dugi gak bahagia. Dan aku hambamu akan binasa di neraka dan engkau lebih mulia tidak mungkin engkau menggembirakan musuhmu dan membuat kekasihmu bersedih silahkan engkau mau ampuni atau tidak sekarang sudah tinggal kembali pulang ini peduli ada satu orang itu menyaksikan si badui ini yang sedang berdoa dengan doa yang unik tersebut tertidur ini orang suara dalam tidur yang eh, singkat dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bilang ayo bangun Kejar, susul itu Rabbanu dan sampaikan kepadanya bahwa bahwasanya Allah telah mengampuni dosanya. Kenapa ini kasih tahu dia karena dia nggak ngasih pilihan untuk Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Karena doanya yang unik dan dia tidak memberikan pilihan kepada Allah karena itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan hmm. Allah, kita saat ini di malam hari ini ketahuilah cinta kepada Rasulullah SAW tidak bisa dibatasi dengan masa ataupun tempat. Cinta tidak mengenal itu. Sekalipun seseorang dari fisiknya dia jauh dengan kekasih, Atau mungkin berbeda masa tapi ketahuilah cinta nggak bisa dibatasi dengan apapun. Apabila seseorang di antara kita tulus cinta kepada Allah dan Rasulnya saat ini di malam hari ini hadirin dan hadirat bapak-bapak ibu-ibu ketika kita datang dari rumah kita ke tempat ini menghadiri perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya kita datang bukan ke tempat ini, tapi kita datang kepada Nabi besar Muhammad ah, sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita datang saat ini berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita selalu mendengar dari ulama-ulama kita, guru-guru kita para kiai. Ketika kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka katakan kita ini tamunya Rasulullah wasallam. Kita tamunya Rasulullah kita datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. dan insya Allah jamuan besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamuan besar insya Allah kita datang kemari punya niat punya hajat bapak-bapak ibu-ibu Siapa di antara kita punya harapan sama Allah baik, harapan dunia dan akhirat, ini saatnya dia meminta kepada Allah. Insya Allah semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. Tidak, kita datang dari rumah kita, dari berbagai tempat. Saya datang dari Jakarta, mungkin ada yang dari Pekalongan, dari luar, atau dari dalam. Semua yang datang kemari. nggak lain mencari Nabi Muhammad hmm. SAW. Apabila orang datang kepada seorang wali dan awliyaillah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Abbas. Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Abbas punya kakek namanya Habib Ali bin Hasan Al-Abbas. Habib Ali bin Hasan ini ulama besar dan wali keramat. Orang yang punya hajat datang berziarah ke makamnya Habib Ali bin Hasan Abbas pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Al Habib Ahmad bin Hasan Al Abbas. Ada satu ulama besar di Hadramaut namanya Al Habib Ahmad bin Muhammad Al Mahbar. Ayah dari Habib Muhammad Al Mahbar. Habib Ahmad al-Nahdhar ini pemimpin para aulia di zamannya. Itu waktu meninggal dunia beliau. Dikubur di negerinya, di kampungnya, satu kota namanya Elgoy garut Garatul Baru meninggal, semua orang datang dari berbagai penjuru sebab beliau seorang ulama besar terkenal dari berbagai penjuru orang datang untuk melayat maka putra beliau yang saat itu sebagai khalifah yaitu Al-Habib Hamid bin Ahmad bin Muhammad Al-Nahbar yang menyambut tamu-tamu. Namun karena rumah mereka, kampung mereka itu di pelosok, sehingga para tamu yang datang melayat mau nggak mau harus dijamu dengan makan, harus dijamu dengan tempat tinggal. Artinya perlu biaya besar, sedangkan mereka bukan orang kaya. Orang berdatangan sehingga Habib Hamid perlu pinjam uang dari sini, dari situ untuk menjamu para tetamu yang datang untuk melayat. Satu kali datang Al Habib Ahmad bin Hasan Al Abbas untuk melayat juga. Maka Habib Hamid mengeluhkan keadaannya. Inilah Habib Ahmad, ini keadaan saya lagi susah, nggak ada uang untuk menjamu para tetamu yang datang dari berbagai tempat. Ayo kita sama-sama rombongan kita ziarah ke makamnya Al Habib Ali bin Hasan Al Abbas. Minta sama Allah mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berkah. Bakal nyambut tamu tamu. Ayo Ahmad Insan bilang baik. Ayo kita jalan. Habib Ahmad bukan. Maka dengan rombongan mereka berjalan. Menempuh perjalanan yang lumayan panjang dari Gua ke Al Mashhad. <clears throat> Begitu sampai itu arak-arakan rombongan dengan arak-arakan mereka para penyair dengan rebana macam begini itu berjalan berbondong-bondong menuju makamnya atau gubahnya Al-Habib Ali bin Hasan al dengan arak-arakan rombongan yang berziarah banyak dipimpin oleh Habib Hamid dan Habib Ahmad bin Hasan dengan arak-arakan mereka membawakan syair-syair pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syair-syair isinya doa dan tawasul dengan berkat para aulia. Maka Habib Hamid yang saat itu seorang penyair juga, ulama dan penyair, bilang sama orang-orang, syair dariku. Kalian bawakan kita masuk dengan membawa ini syair kepada Habib Ali bin Hasan. Al-Habib Hamid membawakan syairnya dan diikuti oleh orang-orang. Beliau katakan, Zuwar gabrak bana zurak ya Ali. Litukribal kasid wa turhid bil إن شي كرامة باتق Wala ولا رجعنا لقد الفاتح kami. Beliau katakan dalam syairnya, kami ini adalah para peziarah yang ingin berziarah ke makam wahai Habib Ali bin Hasan. Engkau dikenal dari zaman engkau masih hidup hingga saat ini setelah engkau meninggal dunia selalu menjamu tamu tamu Nggak ada tamu yang datang ke tempatmu keluar dengan tangan kosong nggak ada. Nah sekarang kami datang. Kalau emang kau apa namanya seorang wali keramat, tunjukin keramatnya bakal kami. Kalau enggak, mendingan kami pergi ke orang lain aja. Di zaman itu ada satu tokoh terkenal, ya, e, orangnya orang sosial, selalu bagi-bagi harta kepada beberapa sakit Tapi Hamid bilang kalau kita nggak punya karamat, mendingan ada datang ke sana aja. Dihormatin. Ada dalam syairnya semacam itu. Orang-orang ini para peziarah membawakan itu syair dengan tertawa. Masuk mereka ke makam ke pemakaman dan Habib Ali bin Hasan dengan membawakan syair tersebut. Luar gabrat bana zurat ya Ali لتكرم القاسد وترحب بالغريب إن كرامة بات ذاهلها ولا رجعنا لا إلى صالح Sampai di situ mereka mengucapkan salam kepada makam yang Muhammad bin terus duduk baca tahlil. Lepas baca tahlil, baca yasin. Mereka baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Jamaah semua baca. Depan makam ya Habib Hamid memimpin dan Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas Habib Ahmad bukan Tengah-tengah baca Yasin, Habib Hamid hilang sama Habib Ahmad bin Hasan. Ya Ahmad, lebih. Dia berbisik. Mana tangannya? Habib Ahmad buta, ya Habib tangannya. Nih, eh, pegang di kantong. Tangannya Habib Ahmad ditaruh di kantongnya Habib Hamid. Ternyata di kantongnya oh, dengan apa namanya sekantong uang apa namanya kepingan-kepingan emas. Heran Habib, Habib Ahmad bin Hasan, dia buta. Waduh, dari mana nih Kepindah emas? Baru kita mulai baca Yasin, masuk ngelangkain orang-orang satu baju saya nggak kenal siapa dia masuk ngelangkain orang-orang langsung ketemu sama saya berbisik sama saya bawain sekantong kepingan emas dia bilang ini ada titipan dari orang di Mekala bakal habis habis. saya terima aja terus tuh jalan tuh saya nggak kenal ternyata Kata Habib Ahmad bin Hasan, Masya Allah, kita baru baca Yasin. Baru awal Yasin, doa udah diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Ahmad bilang, ayo kita mau lanjutin Yasinnya atau kita pulang aja. <laughs> Yasinnya belum selesai, kita mau lanjutin Yasinnya atau pulang aja deh. bilang, ya, kita lanjutin. Wah hasilnya, ketika seseorang berziarah ke makam para aulia Allah, diijabah kontan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doanya ziarah ke makamnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim najat <clears throat> kontan dikabulkan oleh Allah dan Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib juga demikian ziarahnya kontan dari berbagai tempat orang datang dari berbagai penjuru datang berziarah ke makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib wah itu sekarang di sini datang jadi tamu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Karena itu besarkan harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Insya Allah semua harapan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak kita datang, kita cinta pada Nabi. Kita datang, kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang, kita ngumpul dengan anak cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi? Ya Allah, mudah-mudahan harapan kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dahulu kakek kami Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Absi beliau selalu bilang kalau dalam perayaan maulid semacam ini besarkan harapan kalian kepada Allah pasang niat kalian besarkan niat kalian dulu Habib Ali bilang bilang Eklamu anna fikum Rasulullah beliau berdiri di atas mimbarnya dalam perayaan maulid macam begini beliau bawakan itu ayat Eklamu anna fikum Rasulullah ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya cuma mungkin kita nggak lihat tapi mereka para awliya Allah dimuliakan oleh Allah untuk melihat, untuk mendengar. Ya mudah-mudahan Allah muliakan kita sebagaimana Allah memuliakan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Namun ada hal yang penting. Ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berharap kepada Allah. Tapi juga kita harus memikirkan, merenungkan. Ini doa-doa adalah keinginan kita dari Allah. Ya Rabb saya ingin ini, ingin ini, ini harapan saya, ini permintaan saya, ini doa saya. Ini permintaan kita kepada Allah. Dan kita berharap diijabah dan dikabulkan oleh Allah, insya Allah dikabulkan. Cuma juga kita harus berpikir, apa yang Allah inginkan dari kita? Apa yang Nabi besar Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang inginkan dari kita? Sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang harus kita renungkan. Jangan kita mau ibaratnya mau enak sendiri, cuma mau keinginan kita dipenuhi, tapi apa yang Allah minta dari kita kita nggak menjalankan. Ah, iya iya. Tapi penuhi apa yang Allah minta dari kita. Allah Taala bilang di dalam Al Quran, Wa idza sa'alaka ta'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'a. Allah bilang Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diri bilang katakan kepada mereka hamba-hambaku fa ini dari aku ini dekat dengan hamba-hambaku kata Allah uji da'wat da'i ila da'an aku menjawab doa hambaku yang berdoa kepadaku itu janjinya Allah. Itu janji Allah. Tapi Allah juga meminta kepada kita. Setelah itu Allah katakan, "Falijibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Hendaknya mereka menjawab panggilanku. Allah Ta'ala bilang, Ya ayuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yukikum. Jawab panggilan Allah yang dapat menghidupkan hati kita yang dapat menghidupkan kita. Jawab panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk menghamba kepadanya. Allah memanggil kita untuk tunduk dan patuh kepadanya. Allah bilang, "Hal istajibuli." Jawablah panggilanmu. Wal berimanlah mereka kepadaku. Itu aja permintaan dari Allah. Dan ini kebaikan bakal kita. Karena Allah agar mereka mendapat hidayah petunjuk dari Allah. Ini kalau kita menjawab panggilan Allah, beriman kepada Allah yang untung kita. Kita yang akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang untung kita karena itu hadirin yang dimuliakan Allah hadirat. Coba pulang dari sini. Kita menunggu apa kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Cari tahu. Cari tahu. Duduk evaluasi duduk introspeksi hanya sama diri kita Allah wajibkan kita apa? sholat lima waktu zakat, puasa haji bagi yang mampu ya rukun Islam terus lah ya. daripada itu <clears throat> Allah wajibkan seorang wanita taat kepada suaminya menutup auratnya ibu-ibu ya orang-orang laki juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang berbagai macam tidak khusus untuk orang lagi Allah juga mewajibkan kita mensucikan hati kita dari segala kedengkian, kebencian, hasad, penyakit-penyakit hati, kesombongan. Allah memerintahkan kita menjauhi segala kemaksiatan, ucapan yang dimurkai oleh Allah daripada dusta, riba, namimah, dan lain sebagainya. Kita cari tahu. Dan kita memang diwajibkan oleh Allah untuk belajar dan mencari tahu tentang apa yang Allah wajibkan kepada kita dan apa yang Allah larang. Yang Allah wajibkan kita cari tahu supaya kita bisa menjalankan dengan benar. Dan cari tahu apa larangan-larangan Allah. Allah melarang kita apa? Melihat yang haram. Allah melarang kita untuk mendengar yang haram. Allah melarang kita untuk berucap ucapan yang haram. Apa yang dicari tahu? Kalau kita udah tahu, Ta'allam usyara la isyari walakin ditawagini. Saya mencari tahu tentang kemaksiatan bukan untuk melakukan kemaksiatan tersebut, tapi untuk menjauhkannya sebagaimana Allah perintahkan. Cari tahu, introspeksi di rumah saya. Saya sebagai kepala keluarga. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran Ardiyal rijalu Gawamuna Ada Nisa Saya harus merenung berpikir Bagaimana kewajiban di rumah saya Perintah Allah bagaimana dijalankan atau tidak oleh saya, istri saya, dan anak-anak saya. Itu yang harus kita pikirkan dan renungkan. Kemaksiatan apa yang masih ada mendekam di dalam rumah kita? Untuk kita bersihkan. Begini keadaan orang-orang yang mengenal cinta kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, dorongan yang mendorong hati kita untuk datang kemari menyatakan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dorongan yang sama yang menuntut kita untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak peduli dengan takwa kepada Allah dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atau larangan yang dilarang oleh Allah. Dia nggak peduli itu. Maka kecintaannya diragukan. Sehingga ulama bilang, tarsil ilaha wa anta tuzhiru bahu. Hada al-amri fil qiyasi badi'un. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ulama bilang, engkau melanggar perintah Allah Kemudian kita mengasih cinta kepada Allah. Hal yang semacam ini adalah hal yang nggak masuk akal. Saling bertolak belakang. Ngaku cinta tapi melanggar. Nggak masuk akal. Laukan aku buka dengan apakamu. Apabila cintamu tulus kepada Allah, pasti engkau akan mentaati perintah Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Para pecinta akan nurut, patuh dan mencari tahu apa yang disukai oleh kekasihnya. Itu pecinta begitu keadaannya. Keadaan setiap pecinta dengan kekasihnya pasti cari tahu. Cari tahu apa yang disukai oleh kekasihnya. Nah kita cari tahu apa yang disukai oleh Tuhan kita Allah dari kita apa yang disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebenarnya dari kita. Yang udah pasti yang paling disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tunduk patuh kepada Allah. Dan itulah yang Allah inginkan dari kita. Yang paling disukai oleh Nabi Muhammad dari umatnya ketika kita jauh dari kemaksiatan dan itulah yang diinginkan oleh Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala maka kepada kita. Karena itu berusaha. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari sini dengan semangat. Semangat menjalankan tugas kita kepada Allah di muka bumi ini. Sebab kita hidup di dunia punya tujuan. Apa tujuan kita? Menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita hidup di dunia bukan untuk sibuk sama politik yang gak ada habisnya. Kita hidup di dunia bukan untuk sibuk dengerin berita apa yang terjadi, apa yang naik, apa yang turun, gimana kabar demo atau lain sebagainya, bukan itu. Terus sementara berlalu. Tapi dan kita nggak bakal ditanya sama Allah tentang itu di hari kiamat. Kita bakal ditanya tentang dosa kita. Kita bakal ditanya sama Allah tentang keluarga di rumah kita. Allah bukulukum mas'ulun wa ala wa ra'in wa kullukum mas'ulun Itu kita bakal ditanya sama Allah tentang itu. Siapin jawaban kita ketika Allah tanya sama kita. Ketika kita kelak menghadap kepada Allah, Siapin jawaban kita Sebab Allah bakal bertanya kepada kita Atas segala nikmat yang Allah kasih kepada kita Atas segala ucapan yang terucap dari lisan kita Bakal ditanya oleh Allah Atas setiap waktu yang berlalu dan umur kita Kita gunakan untuk apa bakal ditanya sama Allah Udah kita siapin jawabannya Ini yang paling penting Dari kehidupan kita yang sesaat ini Mudah-mudahan segala doa-doa sudah diijabah oleh Allah. Amin, amin ya Mudah-mudahan kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada para ulama-ulama kita, guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para orang tua kita yang senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin subhanahu wa ta'ala wa sahibul bait ada ilallah Haji Saifuddin dan Kiai Haji Amirin mudah-mudahan diberikan berkah Allah amin ya Allah kita kita ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita kita pergi haji wa umrah amin ziarah kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam mudah-mudahan Allah jadikan untuk kita tempat yang spesial di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait ila ya rab syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadillu man walayt ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت